Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-19 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istani bersabda amal mubiqat Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian sahabat bertanya, Ya Rasulullah wa mahunna Rasulullah Apa tujuh perkara tersebut Kemudian Nabi SAW menyebutkan Asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق Yang pertama adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbuatan sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف Kemudian yang keempat adalah memakan harta riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam at-tawalli yang berpaling atau mundur ketika bertemu dengan pasukan musuh. Yang ketujuh, waqaful muhsanatil wafilatil mu'minat yaitu menuduh kepada wanita yang muhsanat yang menjaga kehormatan dan juga dialah seorang yang mu'minat sama sekali tidak ada berpikiran untuk berbuat sesuatu yang kecil dan dia adalah seorang wanita yang beriman. Pada pertemuan yang lalu kita menyisakan pembahasan dosa besar yang ketujuh yaitu al dalam bahasa Arab kata al-qadar artinya adalah ramyun itu yang mendapatkan tuduhan tuduhan apa yang dimaksud yang di sini adalah sifatnya khusus, bukan sembarang tuduhan. Tetapi yang dimaksud adalah tuduhan bahwa dia telah melakukan fahisyah perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina. Sehingga pembahasan ini adalah terkait satu perkara yang spesifik yakni sebuah tuduhan yang bermuatan yang perbuatan zina. Bukan tuduhan yang selain itu. Kata penulis Allah Ta'ala dalam buku beliau di sini bahwa perbuatan ini menuduh wanita yang baik-baik yang mukminah dengan tuduhan keji tersebut ini adalah sebuah jarimatul azimah merupakan satu pelanggaran yang sangat besar an ta'mida ila imra'atin karimatin mutamatti'ah bil hasanati wa 'ibam yaitu tatkala engkau mengarahkan kepada seorang wanita mulia yang ia berlindung dalam kehormatan dan menjaga kemuliaannya. Ba'idatun tentunya raibah wa la taqtud al yang jauh dari keraguan-keraguan dan tidak terlintas sedikit pun dalam kalbunya untuk berbuat perbuatan keji. Lantas ia dituduh telah berbuat perbuatan zina wa tamiha bil fahsyah dan kau menuduhkan suatu perbuatan fahish, perbuatan yang amat keji kepada orang yang demikian keadaannya. Yang mana hukum asal kehormatan seorang muslim sendiri kata Nabi SAW al muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa satu muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah haram kehormat tidak boleh dilanggar dalam tiga perkara yakni umum yang pertama adalah darahnya tidak boleh dilukai tidak boleh di langgar hadda terkait dengan fisiknya apalagi kita sampai bunuh maka darah seorang muslim itu adalah hal yang kedua adalah maluhu adalah hartanya ini pun haram diambil misalkan digunakan tanpa izin yang ketiga adalah tubuh dan kehormatannya ini hukum asal antara satu orang muslim dengan muslim lain Terkait kehormatan seorang muslim pula Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Sibabul muslim fusukun wa kitabu kufrun Mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan Dan juga bunuhnya Itu merupakan perbuatan kufuran yang dimaksud adalah perbuatan yang amat sangat kecil. Dosa yang amat sangat besar namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Terkait kehormatan seorang muslim pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis yang kesemuanya mengingatkan kepada kita untuk tidak diperkenankan menjatuhkan kehormatan saudara kita muslim ataupun muslimah yang mana kehormatan mereka harga diri mereka itu adalah hal Lantas bagaimana kalau bentuk menjatuhkan kehormatannya bukan berupa celaan bukan berupa merendahkan martabatnya di hadapan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang sifatnya ringan. Tetapi dia menuduh dengan perbuatan fahsyah dengan perbuatan gaji yang dibalik itu ada konsekuensi hukum ada rentetan hukum berkaitan dengan orang yang melakukannya. Oleh karena itu disebutkan oleh penulis di sini inna man yaf'al dzalika. Sesungguhnya siapa yang berbuat demikian yaitu menuduh seorang muslim ataupun muslimah dengan perbuatan fahsyah perbuatan zina tadi dia wajib untuk membawa empat orang saksi. Wa illa fahuwa Allah minal kadhibin al Yang kalau dia tidak bisa membawa empat saksi, yang dimaksud saksi itu adalah dia betul-betul melihat perbuatan itu terjadi. Sampai Nabi SAW pernah membuat sebuah kiasan seperti yang kau melihat ya, ini ember masuk ke dalam sumur. Artinya tidak lagi ada keraguan bahwa itu memang terjadi. Dan saksinya bukan cuma satu tapi empat. Kalau dia bisa mendatangkan saksi satu, dua, atau tiga, maka belum diterima khobar atau beritanya bahwasanya pulang ataupun fulana melakukan perbuatan keji tersebut. Yang ini menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim terkhusus dalam perkara ini adalah sesuatu yang harus betul-betul seorang hati Ini bukan perkara ringan. Karena konsekuensi bagi pengucapnya para penuduh yang tidak bisa mendatangkan saksi maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah An-Nur ancaman hukuman bagi mereka yang menuduh tanpa bisa mendatangkan saksi tersebut yakni yang pertama dia digolongkan sebagai para pendusta orang-orang kafir dimasukkan pula sebagai orang-orang yang fasik keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu definisi kata fasik. Yang ketiga adalah kebetulan syahadah. Tidak lagi diterima persaksiannya bukan dalam jangka waktu tertentu tapi selama lamanya. Tidak lagi diterima persaksian orang tersebut selama-lamanya. Saking besarnya kehormatan saudara kita muslim dan muslimah berkenaan dengan perbuatan ini maka jangan sampai korban dan kesaksianmu hanya sebatas dengan berita yang tidak mokok dengan berita yang tidak jelas kebenarannya Yang keempat wajib an yuqama alaihi Dan wajib dia ditegakkan padanya hukuman hukuman had, hukuman sanksi yaitu dicampur sebanyak 80 hari. Keempat perkara ini dia dikategorikan sebagai kadhib, fasik, tidak diterima kesaksiannya, juga dihukum campur sebanyak 80 kali. Ini baru hukuman dia di dunia. وجزاؤه في الآخرة ما رتبه الله على هذا Adapun balasan bagi dia di antara penting adalah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika menyebutkan tentang perkara hadis berita dusta terkait dengan bunda kita Aisyah radhiyallahu anha Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 23 dan 24 tidak sedikit pun berkeinginan terhadap perbuatan keji tersebut. Mereka adalah al-mu'minat, orang-orang beriman. Maka lu'inu di dunia wal Orang yang menuduh ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum 'adzabun dan bagi mereka siksaan yang amat besar. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون pada hari di mana lidah mereka, tangan mereka, dan hati mereka itu bersaksi Pada hari kiamat nanti Allah akan jadikan anggota tubuh itu berbicara. Ia akan bersaksi bimakan ya'lam atas apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Maka ma'asyur muslimin rahimahnya wa rahmatullah Maka di sini kita wajib untuk berhati-hati dan waspada dari dosa yang amat sangat besar ini. Yang tidak saja ketika di dunia dia mendapatkan sanksi seberat itu dan siapa yang akan bisa katakanlah dia menjalani kehidupan persaksiannya sama sekali tidak diterima dalam perkara apapun. Kemudian juga termasuk sanksinya dia dikategorikan sebagai kafirin sebagai orang yang pendusta. Tentu ini adalah merupakan sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mereka. Namun di sisi lain ini mengingatkan pula kepada kita bahwa sekalipun katakanlah ada di antara saudara ataupun saudari kita ada kemungkaran ada hal-hal yang dikhawatirkan mengarah ke sana maka jangan merasa kemudian berat untuk mengingatkan dan menasihati agar supaya hal tersebut tidak terjadi di kaum muslimin. Di satu sisi kita tidak bermudah-mudahan dalam hal kehormatan mereka. Bersama dengan itu kita mencegah. Bukan kemudian membiarkan apalagi masa kita sekarang yang sangat berat ujian kita rasakan dan kita lihat maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berikutnya buat dari bagi muslim hadil mubiqat. Maka jauhilah wahai setiap muslim jauhilah kalian perkara-perkara binasakan ini. Wala tuflis nafsaka bisyai'in minha dan jangan kau kotori jiwamu dengan sebagian darinya sedikit saja. Fadu jibulaha Allah wa ghadabahu ila janibi maqti nas wa saqatihim 'alaika wa ihtiqarihim laka. Yang mana hal tersebut akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya dibandingkan kemarahan manusia dan kemurkaan mereka terhadap diri. Tentu kemarahan Allah Subhanahu wa taala kita takuti. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketahuilah bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Soalnya kama qala Abbas radhiyallahu anhu dan sebagaimana itu disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas seorang sahabat ahli tafsir Fatihul Ta'ala mengatakan ila surain atau bahwa jumlah dosa-dosa besar itu mendekati 70 jumlahnya yakni mengatakan bahwa jumlah dosa besar itu banyak dan patut diingatkan oleh Fadilah Rahimahumullah bahwa di luar sana terdapat sebuah tulisan yang mengutip dan bawakan hari yang sekarang kita bahas namun membuat kesimpulan yang clear, yakni menulis bahwa tujuh dosa besar ini adalah tidak diampuni sekalipun pelakunya bertaubat. Maka perlu diluruskan bahwa dosa-dosa besar bahkan dosa syirik sekalipun apabila seorang yang telah mengerjakan dosa besar ini kemudian dia bertaubat dengan taubat yang nasuh taubat yang ikhlas taubat yang benar maka Allah Subhanahu wa taala Rahim Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya apa yang tersebar pada tulisan tersebut patut diluruskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya perlu tahu tentang ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya dan bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu ketika mereka mendapatkan hidayah Islam mereka meninggalkan kesyirikan Allah ganti keadaan mereka yang tadinya rendah di atas kesyirikan ketika mereka di atas Islam Allah jadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat oleh karenanya dosa-dosa besar wajib seorang bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya sebelum waktu tertutupnya pintu taubat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW, "La tanqati'u Al-hijrah hatta tanqadu utawbah Wa la tanqadu tawbah hatta tatlu'a asy-syamsu min Bahwa tidak terputus peluang hal untuk hijrah sampai ditutupnya peluang untuk bertobat dan tidak tertutup kesempatan bertaubat kecuali jika matahari telah terbit dari arah terbenamnya. Maka di saat itulah tidak lagi berguna taubat dan keimanan soal. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW sebutkan Inna Allah yakbalu tawbatan ibadihi ma lam yughfir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu taubat dari hambanya selama oh jiwa itu belum sampai di kerombongannya. Namun bukan berarti kita boleh menunda taubat. Wajib taubat itu wajib untuk bersegera. Bahkan sekian banyak dari dalam Al-Quran maupun hadis menyatakan bahwa taubat itu adalah sifatnya alam kaum Sifatnya adalah segera Bukan untuk itu dan besok, lusa dan seterusnya Kapan menyadari sebuah dosa dan kesalahan ini bertobat Dan berkaitan dengan dosa-dosa besar Telah ditulis oleh para ahli ilmu Para ulama kita Seperti Imam Ad-Dhabi Rahimullah Beliau mengumpulkan dalam kitab Al-Kabair Begitu Pak Imam Ibn Hajar Al-Haytami Bukannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Tapi Ibn Hajar Al-Haytami Dalam kitab beliau Az-Zawajir Al-Qiratul Kabair Az-Zawajir itu larangan-larangan Dari melakukan dosa-dosa besar Begitu pula Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah belum lagi tabak kabari ya. sehingga kita patut untuk mengetahui dosa-dosa besar dan kemudian kita menjauhinya. Kata beliau Rasulullah Taala dan kabar ya Rasulullah Sayyidha Yaghfirullah laka sobar wa kenailah dosa-dosa besar yang ketahuilah apa saja dosa-dosa tersebut kemudian jauhilah semoga Allah mengampuni engkau atas dosa-dosa kecil dosa-dosa yang tidak termasuk dari dosa-dosa tersebut Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar Madun haunaan yang kalian dilarang dari ini, Nukafir antum sayyatikum Seorang berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar sebagai balasannya Allah akan hapuskan ampuni dosa-dosa dia yang sabar dosa-dosa yang kecil. Walaupun khalat karimah dan kami akan masukkan kalian dengan cara masuk yang mulia yang Allah SWT janjikan bagi mereka pahala dalam jannahnya Masa Allah fadlih termohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya adalah menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Sebagaimana untuk mengistilahkan dari hadis, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, Rafatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Warahmatullahi Kelembutan Rasulullah Wasallam dan kasih sayang beliau kepada umat Islam Hai itu yang yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum yaitu tatkala Nabi SAW menunjukkan segala kebaikan yang beliau ketahui beliau sampaikan beliau kabarkan kepada umat ini Wayuhadziruhum dan memperingatkan mereka dari segala kejadian yang beliau ketahui. Memperingatkan umat ini dari segala kejadian yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mamin Nabi ini laga kana alaihi tidak ada seorang nabi pun melainkan wajib atas dia untuk memberitahukan kebaik, kebaikan yang diketahui untuk umatnya dan juga wajib atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejadian yang dia ketahui pula. Faedah kedua wujud istinabi hadil mungkar wajib menjauhi perkara-perkara yang binasakan ini. Yang Rasulullah SAW telah memperingatkan wasdinabu buahnya dan juga menjauhi dosa-dosa besar yang lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah Yang terakhir kata beliau, "A'zamu hadzal kabair asyirku billah." Fa innahu lagi ladzi la Maka dosa yang paling besar di antara dosa besar besar itu adalah menyebutkan Allah. Fa innahu lagi ladzi la yang mana itu adalah dosa yang tidak diampuni. ini kalau dia meninggal dalam keadaan Semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ya, dia rahimahnya rahmatullah sebagai faedah tambahan bahwa di antara perlu diingat ketika kita membahas tentang al-kabair tentang dosa-dosa besar ialah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama adalah al Allah Subhanahu wa taala adalah Sehingga jangan sampai seorang kemudian putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Jadi dimasukkan oleh Syekh Muhammad yang Muhammad bin dan lainnya terkait larangan untuk berputus asa dari Allah Allah dan ampunan Allah. Dikarenakan salah satu tanbih istiqwan syaitan untuk menggoda anak Adam yang berbuat dosa adalah menggambarkan bahwa dia telah binasa dan tidak ada ampunan untuknya. Digambarkan bahwa dia telah mengerjakan perbuatan dosa besar, engkau tidak akan bisa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini keliru. Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Dan yang Maha Pengampun lagi Maha sehingga kita berada di tengah-tengah bukan meremehkan dosa tapi juga bukan berlebihan dalam menetapkan adanya dosa berlebihan dalam menetapkan dosa dalam artian menganggap bahwa dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian pula yang rahimani Allah bahwa putus asa dalam Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu di antara sekian banyak sebab seseorang jatuh dalam kebutuhan. Bagaimana bisa seorang yang putus asa dari rahmat Allah kemudian dia bisa untuk masuk ke dalam jenis Ya ini ketika dia tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tidak mengimani bahwa si Allah Subhanahu wa taala Maha Kemudian dia semakin menambah dosanya oleh billah mengikuti bisikan syaitan dan sungai syaitan itu betul-betul mencari teman sebanyak-banyak untuk mengisi neraka ini Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah ketika kita berbuat dosa kesalahan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur At-Tawwab yang maha pengampun dan penerima taubat dari hamba-hambanya sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini insyaallah naktafi bi kita kitab subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullahi wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh